Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali melakukan kegiatan talabul ilmi satu tema yang akan kita angkat adalah tentang puasa dan amalan-amalan apa sajakah yang bisa dilakukan oleh seorang muslim selama di bulan Ramadan. Hadirin rekan, puasa adalah salah satu dari rukun Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bunyal Islam ala khamsin Islam dibangun di atas lima dasar. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat wa sami Ramadan wa hajjil bait man istata' ilaihi sabila. Islam dibangun di atas lima dasar. Yang pertama adalah syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat adalah siamur Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wahajul bait dan kelima adalah haji ke Baitullah Haram bagi siapa yang mampu. Dari sini kita tahu bahwa puasa itu adalah amalan besar yang kedudukannya dalam Islam adalah menjadi rukun Islam, salah satu di antara rukun Islam. Menunjukkan wajibnya setiap kita untuk berpuasa yang akil, yang balik, laki-laki maupun perempuan, budak apalagi orang merdeka, semuanya terkena kewajiban untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa minal huda wal furqan bulan Ramadhan yang Allah turunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia sebagai penjelas dan sebagai huda sebagai juga sebagai pembeda al-haq dan batil. Faman syahida minkum syahra maka barang siapa di antara kalian yang mendapati yang menyaksikan bulan Ramadan falyasumhu maka hendaknya dia berpuasa. Ayat ini menerangkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Di antara dalil yang menyebutkan tentang Ramadan adalah puasa yang fardu adalah hadis Talha bin Abdullah. Anna Arabian ja'ilan Nabi. Dulu ada seorang badui yang datang kepada Nabi alaihi wasallam bertanya kepada Rasul akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam beritahukan kepadaku puasa apakah yang Allah wajibkan untuk aku lakukan faqala maka Rasul mengatakan syahr ramadhan illa an tatawwa syai'an puasa yang wajib adalah puasa bulan Ramadan. Itu yang wajib. Yang lainnya sunnah. Tatawu. Tidak ada dalam Islam kewajiban puasa kecuali puasa Ramadan. Para ulama menyebutkan puasa wajib itu ada tiga. Puasa wajib itu ada tiga. Yang pertama puasa Ramadan. Dengan nas yang tadi kami sampaikan. Yang kedua puasa karena nazar. Karena nazar. Yang aslinya adalah sunnah dikarenakan dia bernadar maka menjadi wajib. Misal seorang mengatakan kalau saya berhasil ini begitu, maka saya akan berpuasa. Saya bernadar akan berpuasa. Senin Kemis selama satu bulan umpamanya. Maka puasa Senin Kemis itu sunnah dikarenakan dia bernadar menjadi wajib. Yang kedua adalah puasa karena kafarah. Penebusan dosa Misal seperti kafaratul yamin bersumpah eh, kafarah puasa bagi orang yang menyalahi sumpahnya atau ingin mengganti sumpahnya atau seorang yang melakukan hubungan badan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan dia sebagai orang yang berpuasa maka kafarahnya adalah dengan Urut yang pertama Ibku Rokobah. Memerdekakan budak. Satu budak. Film yang sedih. Kalau dia tidak mampu. Maka fasyam syahraini mutatabiatain. Dua bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu. Maka fit'ah miskinah miskina memberi makan 60 fakir miskin. Ini namanya contoh puasa apa? Kafara, penebusan dosa. Adapun yang tanpa sebab kalau tadi nadar ada sebabnya nadar. Kafara karena melakukan sebuah pelanggaran. Dia harus menebus pelanggaran itu dengan berpuasa. Yang tanpa itu, tanpa adanya sebab adalah atas perintah Allah Azza wa Jal. Puasa di dalam bulan Ramadan. Satu bulan penuh. Ibadah puasa adalah amalan yang berat. Akan tetapi memiliki pahala yang besar. Assalam secara bahasa as secara bahasa adalah al imisaku awal kafu an Menahan diri dari sesuatu. Puasa secara basarnya adalah menahan. Al-imsak, al-habs, al-kafu. Menahan diri dari sesuatu. Adapun secara syar'i, wawi syar'i, adapun pengertian puasa secara syar'i adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams ma'a niyati ta'abbudillahi ta'ala. Definisi puasa secara syariat adalah menahan diri dari semua pembatal-pembatalnya. Menahan diri dari semua pembatal-pembatalnya. Min tul'il fajri dari semenjak terbit fajar. yakni masuk waktunya salat subuh ila ghurubil maghrib uh, ila ghurubi syams sampai tenggelamnya matahari sebagai tanda masuk waktu sholat maghrib ma'annya ta'budillah disertai dengan niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi menahan dari hal-hal yang membatalkan. Hal-hal yang membatalkan banyak. Semisal makan, minum dengan sengaja melakukan hubungan badan di siang hari. Itu membatalkan. Maka kita harus mencegah itu, menahan itu semua. Dari semenjak masuk waktu salat subuh sampai masuk waktu sholat maghrib. Tentunya lapar, haus, dahaga, tetapi pahalanya sangat besar. berikut kita akan kami sampaikan keistimewaan ibadah puasa. Di antaranya adalah ibadah puasa adalah sebuah ibadah yang pahalanya tanpa batas. Yusabul mu'min alaih thawaban la hududa lahu. Seorang mukmin dalam menjalankan ibadah puasa mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya. Kenapa? Karena sekehendak Allah dalam memberi. Mana dalilnya? Disebutkan dalilnya. Al-Imam Bukhari wa Muslim menyebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa siyam." Semua amalan manusia adalah untuknya kecuali ibadah puasa. Fainahu li sesungguhnya puasa itu dilakukan tak lain karenaku Puasa itu dilakukan tak lain karena mentaati perintahku. Nah, yang dimaksudkan perhatikan di sini, kita sesungguhnya membutuhkan makan. Kita juga membutuhkan minum. Tapi kita tidak berani makan dan minum. Padahal ada makanan, ada minuman. Padahal bisa kita makan, bisa kita minum. Tetapi karena tak lain. Dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jal. Kita menahan itu semuanya. Atas perintah Allah semata. Inilah yang dimaksudkan dengan kalimat. Asyamuli. Puasa itu dilakukan tak lain karena perintahku semata. Wana aji bihi. Maka akulah yang akan memberikan balasan padanya disebutkan oleh Syekh Taimin dalam kalimat wa na'ajibihi akulah yang akan memberikan balasan padanya ini menunjukkan bahwa balasan orang yang berpuasa sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Mau diberi berapa oleh Allah sekehendaknya. Berkali-kali lipat. Dalam sebuah riwayat disebutkan Kullu amal bin Adam yudha'af. Setiap amalan manusia dikali lipatkan. Al-hasanatu bi'asyra mithaliha. Setiap kebaikan itu dikelipatkan minimalnya 10 kali lipat. Ila sab'umid di'fin sampai 700 kali lipat illa siam kecuali ibadah puasa. فَإِنَّهُ لِي wa ana Karena puasa itu adalah untukku. Maka akulah yang akan memberikan pahala untuknya. Tanpa seperti amalan yang lain. Sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat. Ini berkali-kali lipat sekehendak Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan. Apa yang mempengaruhi sehingga puasa itu bernilai dengan nilai yang tinggi. Dengan pahala yang besar. Apa? Isi dari puasa itu. Semakin orang itu beribadah dalam puasanya, maka semakin bernilai puasanya. Itu yang mempengaruhinya. Nah puasa yang begitu besar, begitu banyak pahalanya sekehendak Allah, bisa berkurang. Bahkan sampai tidak ada pahala sama sekali. Nol pahalanya. Kosong. Kecuali hanya lapar dan haus saja. Sah. Tapi tidak ada pahalanya. Ini dia. Nabi mengatakan Rubba sa'imin laisa min siyami ila al jiw wal Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena ternyata dalam berpuasa yang dilakukan olehnya adalah kemaksiatan. Jangan dianggap maksiat itu remeh. Nabi menyebutkan satu dosa dan itu cukup menyebabkan puasanya tidak berbobot. Bahkan tidak bermutu dan tidak mendapatkan pahala. Dicontohkan apa? Berdosa. Malam yada qawla zul, al lebih, Falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan yang dusta, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makannya dan dia meninggalkan minumnya. Alias tidak mendapatkan pahala. Padahal aslinya pahalanya berkali-kali lipat. Sekendak Allah bisa ratusan kali lipat, bahkan bisa ribuan kali lipat sekedar Allah. Tetapi sekali lagi itu dipengaruhi dengan bagaimana cara mengisi puasa yang dilakukan olehnya. Nanti akan kita sebutkan insya Allah beberapa amalan-amalan ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan dan itu dilakukan di luar bulan Ramadan juga. Insya Allah nanti akan kita sampaikan agar supaya puasa kita berbobot dan berpahala. Nabi kemudian mengatakan wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah benteng. Disebutkan dalam sebuah riwayat asyamu junnatun yastajinnu bil abdu minan nar yaumul qiyamah. Puasa itu adalah benteng yang akan membentengi seorang dari api neraka kelak nanti di yaumul qiyamah. Itu dia. Puasa itu adalah benteng. Sehingga sembari kita melakukan kewajiban sebagai seorang muslim yang mendapati Ramadan wajib untuk dia berpuasa, ternyata di situ dia sedang berupaya membentengi diri dari api neraka dengan ibadah puasa. Kita tahu ya kaum muslimin, seorang bisa berupaya berusaha membentengi diri dari panasnya api neraka dengan amalan. Contohnya yang pernah kami sampaikan adalah apa? Sodakah. Rasulullah eh, Rasulullah Wasallam beliau menyatakan, "Fattakun nar walau bisyikit tamrin." Pemalam yajid fabi kalimatin tayyibatin. Fattakun nar. Jaga, lindungi diri kalian dari api neraka. Walaupun dengan bersedekah setengah buah kurma. Kalau tidak memiliki apa-apa untuk disedekahkan, maka lindungi diri kalian dengan kalimat-kalimat yang thayyibah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membentengi diri kita dari panasnya api neraka dengan ibadah. Di antaranya puasa. Masya Allah. Di antaranya adalah apa? Puasa. Asawmu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Yastadinu bil abdu yaumil qiyamati minan nar di mana Allah subhanahu di mana seorang hamba membentengi dirinya sendiri dari api neraka dengan puasa tersebut. Masya Allah. Karena itu puasa itu bukan hanya fisiknya saja. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan badan, bukan itu saja. Tetapi lebih daripada itu, agar mendapatkan pahala yang banyak diisi dengan ibadah dan dijauhi kemungkaran-kemungkaran. Kenapa? Karena tujuan puasa menyembuhkan takwa. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya yuhalladina amanu, kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba alladina min qablikum." Tujuannya apa? la'allakum tattaqun wahai yarari beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan hal itu kepada kaum sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi disyariatkannya puasa adalah guna menghasilkan takwa. Itu apa? Menjalankan perintah. Puasa satu bulan kita jalankan itu. Dan kita bisa meninggalkan larangan. Yaitu apa? Jangan makan, jangan minum. Walaupun kita butuh. Jangan pula berhubungan badan. Walaupun kita menginginkannya. Selama bulan Ramadan, di siang hari, dari subuh sampai maghrib, dalam keadaan engkau bukan musafir, engkau dilarang ini dan itu. Dan kita harus meninggalkannya. Dan kita ternyata bisa. Itulah pendidikan takwa. Sehingga takwa itu akan terwujud ketika seorang mengerti makna dari tujuan disyariatkannya as Karena itu Nabi alaihi wasallam belum menyatakan fidakana yaumu sami ahadikum falyarfus Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa maka janganlah dia berhubungan badan. Wala jahal. Jangan bersikap bodoh Jangan pula bersikap kemaksiatan. Ini sebagai dalil bahwa puasa itu bukan hanya menahan makan, menahan minum, juga meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran. Ya. ahadun apabila ada seorang yang menghinanya, Al-Qatala akan menyakitinya. Falakul inni sa'imun. Inni sa'imun. Katakanlah padanya aku sedang puasa. Aku sedang berpuasa. Tahan dari melakukan sesuatu yang bodoh, kemaksiatan dan kemungkaran. Walladzi nafsi Muhammad biyadih. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ucapannya, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya. La khulufu famis sa'im ajad min Allah yaumul qiyamah min rihil misik. Sungguh bau mulutnya seorang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah nanti dia mulkiyamah daripada minyak kasturi, minyak misik yang paling wangi di muka bumi ini. Walisaimi farhatan dan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa dia mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, idaftara farahan faraha fatrihi. Dia bahagia ketika dia iftar, berbuka. Dan dia berbahagia idza laqa Allah jalla wa ala farha bisamihi dan dia ketika berjumpa berjumpa dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala merasa bahagia dalam keadaan diridhai oleh Allah mendapatkan rahmah mendapatkan ampunan mendapatkan nikmat di akhiratnya Masya Allah ini adalah keutamaan dari ibadah puasa kita tahu ya, kaum muslimin banyak sekali hadis. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang dia puasa Ramadan karena keimanan kepada Allah meyakini wajibnya puasa Ramadan wahtisaban dan dia mengharap pahala kepada Allah dari puasa tersebut maka ghufira akan diampuni bagi dia ma taqaddami min dosa-dosanya yang telah lalu Masya Allah Ini sangat menggembirakan sekali akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dengan berpuasa Ramadan sehingga puasa Ramadan itu bukannya mendatangkan pahala, tetapi juga menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "La yasumu 'abdun yawman fi sabilillah" illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajahu 'anil nar 70 kharifa la yasum al-'abdu yawman fi sabilillah tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah makna di jalan Allah adalah di medan perang ini makna yang pertama makna yang kedua berpuasa satu hari di jalan Allah adalah berpuasa karena mentaati Allah. Itu juga maknanya berpuasa di jalan Allah. Barang siapa atau tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah illa kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sabi'ina kharifa. 70 tahun perjalanan. Bagi mereka yang berpuasa diberi Allah Azza wa Jalla kesempatan masuk ke dalam jannah melalui pintu khusus. Pintu tersebut adalah disebut dengan Babu Rayyan pintu Arya. Inna fil jannati baban. Inna fil jannati babun yuqallu Rayyan. Disebutkan inna fil jannati baban sesungguhnya dari sahabat Sal Ibn Sa'ad radhiyallahu an. Riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu yuqalu lahu Rayyan yang diberi nama pintu Ar-Rayyan. Yadkhul minhu saimun yaumil qiyamah. Yang akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan adalah mereka-mereka orang-orang yang berpuasa. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam jannah melalui pintu Ar-Rayyan seorang pun selain mereka. Yuqalu aina saimun? Maka kelak nanti di akhirat akan dipanggil manakah orang-orang yang berpuasa, manakah orang-orang yang banyak berpuasa. Fayaqumun maka mereka pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun khairuhum. Nabi mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga melalui babur yang selain mereka. Faida dahulu ughliqa Falam yadkhul minhu ahadun. Apabila mereka telah masuk ke dalam al-jannah melalui pintu Aryan, maka ditutuplah pintu itu. Tidak seorang pun yang memasuki surga melalui pintu itu selain mereka orang-orang yang eh, suka berpuasa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibadah puasa kaum muslimin memiliki beberapa ah, keistimewaan tersendiri puasa bulan Ramadan di antaranya contohnya hadis Indrak Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Bakrah Beliau mengatakan syahrani la yunqasani syahran Abdul Ramadan wa Dhul Hijjah. Syahran ada dua bulan lain qasan yang tidak akan berkurang pahala dilakukan di bulan itu syahr idin dua bulan itu adalah dua bulan id yang pertama Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri dan dul Hijjah yang di situ terabad Idul Adha dua bulan ini adalah bulan untuk manusia beramal kita tahu ya kaum muslimin dua bulan ini memiliki keistimewaan yang pertama Ramadan Tanggal satu sampai tanggal terakhir. Lebih khusus 10 hari yang terakhir di bulan Ramadhan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beretikaf di situ bersungguh-sungguh malamnya dikarenakan berkaitan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Adapun bulan Dzulhijjah yang paling utama adalah 10 hari yang pertama. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin, ma min ayyamin a'dham 'inda Allah." Ma min ayyamin a'dham 'inda Allah, tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala min ayyamil ashr daripada hari-hari sepuluh hari yang pertama di bulan Dzulhijjah wal amal fihinna ahabillallah dan tidak ada amalan yang paling Allah cintai untuk manusia melakukannya melebihi pada sepuluh hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dan itu berkaitan dengan ayam siang harinya kalau Ramadan berkaitan dengan layali malam-malamnya. Sehingga dua hadis ini tidak bertelan, tidak bertolak belakang. Satu hadis mengatakan seabdul abdul malam Lailatul Qadar pada sebelum malam terakhir di bulan Ramadan. Ada pendel siang harinya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Masya Allah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya masih berkaitan dengan bulan Ramadan itu sendiri dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an riwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya Nabi kita menyatakan idza dakala syahr Ramadan futihat abwabus sama apabila masuk bulan Ramadan Futihat dibukalah abu-abu sama pintu-pintu langit. Ughliqat ababu jahannam dan ditutup pintu-pintu jahannam. Wasilsilati syayatin dan dibelenggu para syaitan-syaitan. Ini menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga dari apa yang tadi kami sampaikan di depan mari kita memanfaatkan betul bulan Ramadan adalah bulan untuk beribadah. Bulan yang berkali-kali lipat pahalanya. Allah siapkan bagi hamba-hambanya beriman. Karena itu Siapa yang dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan sampai-sampai dia keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak kunjung dimaafkan, maka binasalah dia. Keterlaluan sekali. Ramadan dengan bulan selain Ramadan disamakan olehnya. Tidak ada kesungguh-sungguhan dalam mengamalkan ibadah pada bulan ini bulan yang sangat istimewa. Sampai-sampai Nabi mengaminkan doanya malaikat Jibril ketika mendoakan kejelekan bagi mereka. Raghima an fumriin, dakhala Ramadan thumma kharaja min falam yughfar lah. Binasa seorang yang memasuki bulan Ramadan sampai dia keluar dari bulan Ramadan dan dia belum kunjung dimaafkan dosa-dosanya. Qul amin. Katakanlah olehmu wahai Rasul, amin. Yang artinya semoga Allah mengabulkan. Fakultu amin. Maka aku pun mengatakan amin. Kenapa demikian? Dikarenakan bulan ini adalah bulan maghfirah. Bulan yang ampunannya luas. Memasuki Ramadan, berpuasa badannya, semata dengan dia berpuasa, dan dia menjaga puasanya tentunya, itu sebagai sebab diampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena mengimani kewajibannya, mentaati Allah Azza wa Jal dan dia mengharapkan pahala dari puasanya dengan menjalankan ibadah padanya dan meninggalkan kemaksiatan, maka ghufira akan diampuni untuknya Ma taqaddama min dzambihi semua dosa yang telah lalu darinya. Masya Allah. Tetapi ternyata ada orang yang tidak memanfaatkan momen Ramadan itu. Dia masuk Ramadan biasa-biasa saja. Sampai dia keluar pun biasa-biasa saja. Tidak ada peningkatan ibadah. Dan kemaksiatannya juga lancar-lancar saja. Maka Bagaimana akan dimaafkan yang seperti ini? Lam yughfar, tidak dimaafkan. Selesai Ramadan, dosanya belum kunjung dimaafkan. Karena kemaksiatannya terus. Cuman kadang kala berganti waktu. Subuh sampai maghrib. Maksiatnya perai. Malamnya jalan lagi. Malah juga kadang kala kadang kala Begitu terdengar Allah Akbar, Allah Akbar, maghrib langsung maksiat. Apa pak? Udut, merokok. Begitu dia buka yang bukan kurma yang dia makan, juga rokok langsung mumet kok. Walah, jangan Orang bagaimana ini? Kadang Kadangkala ya namanya manusia kurang ilmu. Karena itu wajib talabul ilmi. Puasanya dilakukan tapi tidak sholat. Nah, bagaimana orang ini? Apa fungsinya puasa yang dilakukan lam yukbal? Tidak diterima. Karena orang yang meninggalkan salat dengan sengaja apalagi terus menerus. Walaupun ada khilaf di antara para ulama. Satu pendapat yang kuat mengatakan kafirnya. Dikarenakan ini mengatakan al-ahdu bainana wa baina syirkul kufri tarkus salah. Perbedaan antara kita dengan kesyirikan dan kekufuran, kekafiran adalah perkara salat. Meninggalkan salat ini dia. Puasa ora sholat, ora jumatan. Lah sing apa? Hadir makan karena itu mari kita memanfaatkan betul bulan Ramadan yang akan kita dapati beberapa waktu ke depan karena kita sudah di bulan apa? Syaban yang hampir pertengahan sehingga mari kita memanfaatkan betul waktu yang ada. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian para ulama menyebutkan tentang fikihnya dan ini panjang di antaranya adalah pembahasan bagaimana cara menetapkan tanggal 1 Ramadan pembahasan ini uh, apa sudah sering disebutkan kita melewati saja kita masuk pada beberapa pembahasan tentang syarat sahnya puasa Syarat sahnya puasa kaum muslimin adalah bersih dari haid dan nifas. Dikarenakan bagi mereka yang sedang terkena haid dan nifas haram hukumnya untuk berpuasa. Yang kedua adalah niat. Niat melakukan ibadah puasa disebutkan dalam hadis Lihatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibn Majah. Man lam yujmi'i siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Hadis ini saya akan Syekh bani dalam kitab Al-Jami'. Barang siapa yang dia tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Barang siapa yang tidak berpuasa qabla fajri sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Barang siapa yang tidak ada niatan berpuasa. Perhatikan sini kaum muslimin. Hukum asal orang itu makan dan minum makan, minum, pagi, siang, sore, malam. Ketika dia hendak berpuasa, kita contohkan puasa sunnah. Beda dengan puasa yang wajib. Perbedaannya di mana? Di antaranya dalam bab niat ini. Nabi Rasulullah Wasallam ketika puasa sunnah, malam harinya tidak ada niat Sampai ketika di pagi hari bertanya kepada istrinya, apakah ada untuk sesuatu dimakan? Apakah ada sesuatu untuk sarapan? Disebutkan hadisnya dari Aisyah, Ratma Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Hal indakum syai' Apakah kalian memiliki makanan? Fakulna la kami katakan kata Aisyah kami tidak punya makanan, yakni makan untuk sarapan. Qala fini dan saim. Kalau begitu aku hari ini puasa. Thumma atana yaman akhar fakulna ya Rasulullah uhdilana haisi faqala arinihi falqad asbahtu sa'iman fa'akala Suatu hari beliau datang ke rumahku. Kemudian katakan ya Rasulullah, kita diberi hadiah makanan ini. Maka Rasulullah mengatakan, berita beri beri hari ini perlihatkan kepadaku. Kalau kata sebab itu iman aku pagi ini telah berpuasa. Hadirin macam ini contoh puasa sunnah. Di mana manusia tidak ada di waktu itu niatan untuk berpuasa, ingin sarapan, Cuman karena nggak ada ya sudahlah. Saya tak puasa saja. Ini puasa apa? Sunnah. Ini tentunya belum makan, belum minum, Pak. Bukan nyunungan makan, warek terus tanya ada makanan? Gak ada. Ya aku tak puasa baik. Uis warek puasa baik. Ini kan ketika belum makan apapun, belum minum apapun dari semenjak apa? Subuh. Ya sudah, saya berpuasa. Kenapa demikian? Karena hukum asal manusia, maka dia minum. Beda hanya dengan Ramadan. Kalau Ramadan, mekanisme penentuan tanggal 1 dan hukum puasa Ramadan diketahui oleh kaum muslimin. Maka wajib berniat ketika memasuki Ramadan. Berniat besok saya harus puasa. Ada niat di situ. Tidak besok sarapan pagi, tanggal satu Ramadan, sarapan ban jam itu. Nisuk jam itu siapa nanya gedang goreng oh, jam itu pak ini umpamanya tanggal satu Ramadan kok berencana kayak biasa nabi ngeteh gedang goreng jam itu lari apa orang ngerti Ramadan oh iya ya puasa ya aja jadi wong bodoh maka berpuasa di malam harinya atau berniat di malam harinya. Itu sudah otomatis. Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa, puasa yang fardu, maka tidak ada puasa baginya. Ini bagi puasa yang apa? Yang fardu. Puasa adalah puasa Ramadan maksudnya di sini. Bagaimana caranya berniat itu? Kita bawakan ucapan Syekh Sam Temiyah. Oh ya namanya an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya dalam hati. Wa talafadu biha bid'atun dan melafatkan niat itu adalah sebuah kebid'ahan. Karena itu lam yathbut tidak tetap dari Nabi satu lafaz niat puasa pun. Tidak ada satu pun hadis yang menyebutkan lafaz niat puasa. Kenapa? Karena tidak dilafatkan. Niat itu mahalluha fil qalb. Tempatnya dalam hati. Niat itu adalah al-qasdu. Tujuan keinginan al-iradah itu niat tempatnya di hati mengucapkan dengan lisan talafudzu biha adalah bid'ah Jadi bagaimana? Dengan kita mendengarkan pengumuman pemerintah telah terlihat hilal pada malam ini. Karena itu sidang menetapkan, sidang isbat itu sidang penetapan. Kementerian Republik Indonesia menetapkan tanggal satu Syawal hari ini umpamanya. Umpamanya Pak, hari ini belum. Ini masih Syaban Pak. Nah, dengan mekanisme yang tadi kita tidak bacakan itu panjang. Yang intinya adalah ru'yatul hilal dan buka dengan isap. Begitu tok tok tok pengumuman telah jelas, kita sudah otomatis Malam ini kita sudah terawih berarti. Kalau sudah ada pengumuman itu, kalau sudah masuk Ramadan, besok otomatis apa? Puasa. Sahur atau tidak sahur, maksudnya ya otomatis kita mengutamakan sahur karena itu adalah sesuatu ibadah tersendiri. Kalaulah seandainya terlupakan, tidak sahur tetap berpuasa. Bisa dipahami hadirin? Dan itu adalah niat. Tidak ada lafaz niat tertentu ketika seorang hendak berpuasa. Walhamdulillah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan beberapa keterangan-keterangan lagi tentang ibadah puasa dan amalan apa sajakah yang dilakukan dalam bulan Ramadan.